بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Sebelum kita membaca kitab Al-Hikam karangan al Habib Abdullah Haddad. <clears throat> Mari kita bersama-sama membaca Fatihah kepada beliau dengan harapan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi jariah bagi kita dan semoga kita dibuka oleh Allah Taala hati kita semuanya dengan ilmu laduni wal fath rabbani wal mawahib laduniyah Allah hadiniyah wa kunnadan salihah wa la wa salih al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil Hannan Al Mannan, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi. Daimil ihsan wal imtinan yang selalu kebaikannya dan pemberiannya. Alladhi taqaddasat mawahibuhu an tahsisi bimakanin au zaman yang maha suci. Pemberiannya itu ditentukan atau terbatas kepada tempat ataupun waktu-waktu tertentu. Jadi ini adalah mukaddimah daripada suatu kitab. Dan begitulah para aulia yang mengarang kitab-kitab salaf mereka itu memasukkan dalam mukaddimahnya banyak hal yang penting bagi kita untuk mengetahuinya atau banyak hal daripada rahasia-rahasia atau banyak hal yang perlu untuk kita ketahui sebelum kita mendalami atau mempelajari kitab tersebut. Di antaranya di sini disebutkan bahwasanya Maha Suci Allah yang pemberiannya itu terbatas kepada tempat atau zamannya sama sekali pemberian Allah itu tidak terbatas. Pemberian Allah itu hanya terbatas kepada para salaf, para khalaf tidak. Zaman dahulu iya, zaman sekarang tidak, enggak. Kapanpun tetap. Allah dulu, Allah sekarang tetap. Yang berubah itu adalah manusianya. Tapi kalau Allahnya tidak berubah sama sekali. Nah, disinilah maka beliau ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya jangan pernah kita itu merasa apa yang didapatkan oleh Habib Abdullah Haddad, apa yang didapatkan oleh Habib Abdurrahman Segaf daripada karomah-karomah, makom-makom yang tinggi, apa juga yang didapatkan oleh Sayyidatuna Sultanah binti Ali Az-Zabidi, seorang wanita waliyah. Nah, itu semua tidak bisa kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Jadi Allah khair zaman dahulu sampai sekarang. Allah maha pemberi dan pemberinya tidak terbatas dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai kapanpun sampai hari kiamat nanti. Jadi itulah isyarat yang berhasil diisyaratkan oleh Wahdat dalam mukadimahnya ini. Jalla anit taqidi zatan wa sifatin wa af'alan. Yang maha besar Allah keagungannya itu terikat kepada sesuatu atau kepada suatu sifat atau kepada suatu pekerjaan. Wa subhanahu kulla yawmin huwa fisyan, maka maha suci Allah yang setiap hari selalu berada di dalam urusannya. Karena Allah Ta'ala jangan pun tidur, ngantuk saja tidak. Jadi setiap waktu, setiap saat, maka Allah selalu dengan urusannya. Ahmadu hamdaman ghariqa fi birrih. Aku memujinya dengan pujian mereka-mereka yang tenggelam di dalam kebaikannya. Fa'tarafa bil ajzi 'anil qiyami bi Maka mengakulah orang itu dengan ketidakmampuannya untuk melaksanakan syukur dari nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Wan an yuqaddirahu haqqa qadrih atau memperkirakannya atau membatasinya beberapa pemberiannya itu atau kenikmatan yang telah Allah berikan sama sekali dia tidak mampu untuk menghitungnya. Ba'dal ityan bihasabi tawqati wal imkan padahal dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk menghitung-hitung berapa kenikmatannya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wassalatu wassalamu ala khiratihi Kemudian salawat serta salamnya kami haturkan kepada pilihannya min khalqih dari makhluknya. Wal mab'ud bi khairil adyan dan yang dibangkitkan atau diutus dengan sebaik-baik agama. <coughs> Sayyidina itu junjungan kami wa maulana Tuhan kami Muhammadin wa alihi wa sahbihi fi kulli hinin wa awan dan kepada keluarganya dan sahabatnya setiap waktu dan setiap masa. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inni bi'aunillah qad azamtu ba'dani sakhartu rabbi, maka aku telah berkeinginan. Jadi azimah sama nawa yanwi itu beda. Kalau nawa itu sudah memulai dengan pekerjaan dia itu nawa. Tapi kalau azamah itu baru memulai berkeinginan dalam hati tapi belum memulainya. Aku dulu sudah berkeinginan setelah aku beristighfar kepada Allah untuk mengikat takyid itu mengikat atau menulis di sini kalimatin wa amsalin wa biadin beberapa kalimat beberapa kata pepatah dan beberapa bait taridu alayya inda tazakuri yang datang kepadaku ketika aku sedang memberikan Eh, mengajar atau memberikan mauidhah. Arjul intifa biha fid dunya wal akhirah yang aku harapkan dengan aku menulisnya, membukukannya, aku mendapatkan manfaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Wa qad jarratul azma ala hadzal amra miraran dan aku sudah berusaha menyatukan keinginan itu terhadap harapanku selalu terus menerus falam tatimmal azmah akan tapi tidak sempurna tujuan itu walam tamfudil hilmah walam tamfudil himmah dan tidak terlaksana semangat itu sabab fi dzalika ba'da sabiqil qadr ihtikarun nafas dan sebab yang demikian itu adalah setelah Allah menakdirkan tentunya ihtikarun nafas kehinaan nafsu itu wal itikal al hifdi wad daras dan juga karena terlalu bersandar kepada hafalan dan belajar. Nah, coba lihat bagaimana seorang Al-Habibullah Haddad. Jadi kenapa kita sengaja membaca kitab Habibullah Haddad dalam waktu yang sangat mulia ini. Karena Habibullah Haddad itu merupakan sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala untuk umat ini. Jadi katakan oleh salafun soleh bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu ditenun oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian diteruskan pekerjaan tersebut dengan dipotong, dirapikan menjadi pakaian oleh al hadad Haddad dalam kitab-kitabnya. Maka kitab kitabullah Haddad ini semuanya itu kebanyakan beliau karang ketika beliau itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala ruhnya karena beliau ini termasuk salah satu pada wali Allah yang berada di dalam magam fana. Apa magam fana? Magam fana itu adalah magam bercampur dan e, tercebur di dalam lautan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga badannya di dunia, tapi rohnya itu di atas. Itu magam fana. Beliau itu salah satu daripada rajanya wali Allah Dan Allah Hadad ini adalah salah satu wali Allah yang mungkin bisa jadi sampai kapanpun tidak ada yang bisa menandinginya. Karena beliau menjadi rajanya wali Allah itu selama 62 tahun lebih. Dari mulai umur 23 tahun sudah jadi rajanya wali. Habib uh, Imam Imam Nawawi dengan kitabnya begitu banyaknya, dengan kewaliannya itu beliau itu menjabat sebagai rajanya wali hanya tiga minggu lalu meninggal dunia. Imam Ghazali hanya tiga bulan lalu meninggal dunia. jadi magam bila itu adalah magam yang sangat berat. Oleh karenanya dalam Al-Quran sebutkan inna anna, inna nahnu anzalna zikra uh, uh, la, apa kaulan sakila apa sebelumnya? Nahnu nazalna ilaika kaulan sakila nah, kaulan sakila. Jadi suatu perkataan yang sangat berat. Jadi yang berat itu apa? Yang berat itu adalah magamnya itu jadi bukan semua orang bisa. Seperti Habib Ghadir Segaf. Ketika beliau itu mendapatkan makam gudbiyah. maka kesehatan itu tergerus. Jadi yang tadinya dia itu sehat langsung dia. Nah, jadi seperti itu. Magam-magam aulia itu seperti itu. Ada pula contohnya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Idrus. Habib Ja'far itu abahnya Habib Ali yang di Malaysia. Beliau ini kalau sudah datang halnya waridah daripada Allah SWT maka beliau melepas bajunya kecuali yang hanya menutup aurat kemudian beliau itu masuk ke dalam tanah nah, itu artinya kau bilang tergila jadi magam itu seperti Nabi SAW ketika turun ayat kepada beliau, bagaimana keadaan beliau? Berkeringat. Kan, nah, Nabi yang sedemikian rupa, rohaniannya sangat kuat seperti itu beliau, apalagi manusia biasa. Jadi berkeringat, sehingga suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu meminta dan menggigil dengan gigilan yang sangat sehingga minta kepada Syedatul Khadijah supaya di Kemudian, nah coba lihat. Walaupun demikian, Al-Habibullah Haddad ini, beliau ternyata dengan tawaduknya beliau mengatakan, kenapa aku sudah dari dulu sebenarnya mau menulis kata-kata yang penting, kata-kata pepatah, kata-kata yang banyak faedahnya itu. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Maka beliau katakan, yang demikian itu karena sebab jiwaku yang sangat kotor, yang sangat hina Nah, ini nggak gampang untuk mengucapkan yang semacam itu enggak gampang kecuali setelah mujahadah. Setelah dia itu biasa melawan hawa nafsunya, biasa riyadhah, biasa melatih dirinya untuk supaya tidak mengikuti hawa nafsunya sampai dia itu berhasil. Nah, ini seperti beliau. Beliau walaupun seorang kutub tapi beliau ini kalau mengajar, setiap kali akan mengajar akan memberikan mauidho hasanah maka beliau menundukkan kepala dulu. Baru kemudian mengajar. Setelah itu ditanya oleh muridnya, kenapa beliau setiap kali mengajar pasti menundukkan kepalanya dulu. Maka dijawab olehnya, Kelia sampai aku pastikan diriku ini adalah paling rendahnya manusia di muka bumi ini. Nah, jadi seorang yang e, besar itu semacam itu. Tambah besar makamnya tambah tawadu, tambah besar ilmunya tambah bukan malah tambah besar ilmunya, tambah sombong tidak. Itu orang rendahan itu yang semacam itu. Menjadi rendahan atau dia itu orang yang mulia itu bukan di mata manusia tapi mata Allah. Final izzata lillahi jami'a. Kalau sudah kita merendah tambah merendah tambah tinggi sisi Allah. Tambah tinggi di mata Allah SWT. Coba kamu lihat. Ketika air itu air itu ketika berada dengan kita, maka dia itu condong untuk jatuh ke bawah kan. Kita lihat, air itu berada di tempat genangan yang paling bawah. Ya kan? Tapi dengan adanya air, maka kita bisa melihat kepada bintang gemintang yang ada di atas sana. Kita bisa melihat di bayangan air itu. Nah, itu artinya. Jadi tambah rendah, maka kita akan tambah tinggi tidak harus seperti itu. Jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karenanya setiap perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang dihadiri oleh arwah para solihin. Nah, jadi kita ini adalah seorang yang NU. Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang percaya dengan adanya karomah. Yang percaya dengan adanya sesuatu yang gaib. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan. Di antara tanda-tanda keimanan. Al-Quran itu dibuka dengan. Waladina yu'minunah bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi ghaib itu percaya kepada ghaib itu sesuatu yang harus kita imani. Jadi sesuatu yang gaib lebih banyak daripada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata itu sedikit. Tidak ada sepersepuluhnya. Bahkan kurang dari sepersepuluh. Tapi sesuatu yang tidak nyata. Tapi kepada orang-orang tertentu nyata. Itu sangat banyak. Seperti ketika kita belajar semacam ini akan turun sakinah. Sakinah seperti apa? Sakinah akan turun rahmat. Rahmat seperti apa rahmat? maufira, maufira seperti apa maufira? Nah, jadi semua itu tidak tampak. Malaikat yang menjaga e, badan kita, malaikat yang menjaga kita itu ada. Malaikat yang mencatat amal itu ada. Enggak kelihatan. Nah, itu sesuatu yang lain, Makanya kadang-kadang macam-macam semacam ini bukan hanya dihadir oleh manusia kadang-kadang para jin para arwah itu juga ikut hadir karena kata Nabi SAW Allah Taala mempunyai malaikat-malaikat tertentu di mana pekerjaannya itu adalah hanya mencari majlis-majlis semacam ini kalau dia dapatkan maka memanggil teman-temannya halumu ila hajatikum ada riwayat mengatakan halumu ila bugiyatikum kemarilah kalian kalian telah kami telah dapatkan apa yang kalian cari kemudian mereka meletakkan sayapnya dan duduk bersama kalau sudah mereka pulang, selesai kita selesai, mereka pulang melapor kepada Allah Ta'ala. Dari Arab kami sudah pulang dari mereka, dari majelis mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertahlil, mereka bertakbir, mereka bertamjid, mereka membesarkan kamu, mereka membaca membaca apa? Eh, ilmu dan sebagainya. Allah Ta'ala itu. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta surga. Apakah mereka bisa melihat surga? Belum. Bagaimana kalau sekiranya mereka melihat surga? Kalau mereka melihat surga, maka niscaya mereka akan lebih lagi e, usahanya, semangatnya untuk mendapatkan majelis-majelis semacam itu. Lalu apa yang mereka takuti? Mereka takut dari api neraka. Apakah mereka sudah mengetahui dengan azabku di api neraka? Enggak belum. Bagaimana kalau semua mereka tahu? Kalau mereka tahu, maka mereka akan lebih niscaya mereka lebih takut, lebih lari daripada segala macam kemaksiatan yang menyebabkan mereka akan nantinya masuk ke dalam neraka. Lalu kata Allah Ta'ala, Ushidukum. Aku jadikan kalian semuanya saksiku. Bahwasanya, Anni tu lahum Aku telah mengabulkan dosa-dosa mereka semua. Wa anni itu mas'alatuhum. Dan aku berikan semua permintaannya. Maka mereka mengatakan, Goliath Rasulullah di situ ada satu orang. Yang bukan seperti mereka. Mereka datang ke situ bukan untuk hadir taklim. Nah, tapi iseng aja pengen coba nyantren itu gimana sih gitu. Nah, misalnya gitu maka tetap Allah mengatakan humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu gaum, siapapun duduk bersama mereka walaupun bukan dengan niat seperti mereka, mereka juga akan mendapatkan kemuliaannya. Jadi ini majelis mahdura yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita itu hadir seperti ini, kita keluar nanti pasti akan mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang banyak. Cuma kita nggak bisa lihat. Nah, tapi kita harus percaya, harus kita yakin. Kenapa? Kenapa anak pondok itu jadi kalau kita mau ingin mencerna, caranya mencerna itu seperti itu. Kita pehya Ulumuddin itu semuanya itu isinya adalah cernaan daripada pengalaman. Anak pondok itu ketika masuk di pondok ini dulunya di SMA, dulunya di SMP, dulunya berani sama orang tua, dulunya kalau bicara itu ketus, kalau suka kalau dia itu suka berbohong, ahlaknya tidak baik dan sebagainya. Kenapa setelah masuk pondok kok berubah? Nah, itu berubahnya itu karena didapatkan di, di, di antara yang mereka dapatkan ini macam-macam semacam ini. Sehingga beriman, tambah beriman, tambah beriman, tambah mauna tambah ya'ana, tambah taufik, tambah hidayah. Terus. Gitu. Sampai akhirnya tambah sempurna, tambah sempurna keimanannya. Nah, cuma kita nggak bisa lihat. Nah, yang paling banyak berhak mendapatkan kemuliaan itu, itu salah satu daripada tiga orang. Karena apa? Karena kita kalau hadir majelis-majelis semacam ini yang mahduro tidak terlepas daripada tiga keadaan. Keadaan yang pertama dia merasa bahwasanya dirinya itu adalah yang paling rendah di tempat itu. Dan lihat semuanya orang. Maka dia mengatakan aku yang paling rendah di tempat ini. Nah, yang semacam itu siapapun dia, maka dia yang paling banyak mendapatkan kebaikan. Nah, yang kedua, yang kedua dia merasa bahwasanya orang lain seperti dia atau dia seperti mereka. Enggak lebih, enggak kurang yang semacam ini ya lumayan lah gitu lah. Jadi bukan jelek. Nah, tapi kebaikannya sedikit. Dia dapat sedikit. Nah, tapi sebaliknya kalau sobat itu merasa lebih baik daripada orang lain, nah ini yang matrun, mahrum, nggak dapat apa-apa dia. Dia keluar dari tempat ini nggak dapat apa-apa. Jadi harus merasa bahwa kita itu adalah paling rendahnya orang. Itulah ajaran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diperagakan oleh Ibnu Haddad di sini. Gal, summa inni lama itu, anni nasitu itu dzalika syai' al kathir Nah, kemudian aku tatkala sudah banyak melupakan dari yang demikian itu, banyak yang kita lupakan. Walam yabqa minhu illal qalil al-yasir dan tidak tersisa dari hafalanku tentang kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang berfaedah itu, kecuali sedikit saja. Waraitul hajata fi ba'dil ahyan tad'uni ila ma dakhala tahta dairatin nisyan. Dan aku melihat keperluan itu di dalam sebagian keadaan menuntutku untuk supaya masuk di dalam eh, daerah Tunisian yaitu putaran kelupaan aku takut sampai akhirnya lupa Waqaftu 'alal kalami li Syekh Ibn Arabi hasiluhu. Kemudian apalagi setelah aku terpaku terhadap perkataan Syekh Ibn Arabi yang kesimpulannya adalah annal insana taridu 'alail asya fi nihayati talab. Bahwasanya manusia itu kadang-kadang telah berdatangan kepadanya asya banyak hal fi nihayati talab di dalam puncak keinginannya, puncak harapannya. Yang bagi lahu an ya bihiftiha, maka hendaknya kalau dia mendapatkan yang terbaik, maka hendaknya dia itu menghafalnya. Ya nahu sawfa yataju ilaiha fi ba'du. karena suatu waktu nanti dia pasti akan memerlukannya. Wa mawardat ila dzalika dan tidak datang faedah-faedah itu kecuali untuk yang demikian itu, untuk suatu waktu dibutuhkan dia datang. Fa inda zalika, maka di saat itulah tu ala taqidi ma fil bal, maka aku berusaha. Eh, sommam eh, sommam itu berusaha semaksimal mungkin. Ala taqid untuk mencatat mahtur fil bal yang terlintas dalam hati apa? Daripada faedah langsung ditulis. sudah tulis sama muridnya. Wa ilaihi utifu insyaallah dengan dasar itulah aku tambahkan insyaallah mayakunu fil istiqbal mustasniyan bi masyiatillahi an-nafidah. Yaitu aku tambahkan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan mengecualikan mengecualikan dengan kehendak Allah taala yang pasti akan terlaksana mufawidun dan dengan pasrah kepadanya mutawakkilan alai wa raghiban fi maladai dengan harapan kami mendapatkan apa yang ada di eh, pada padanya wa mutasiman bihi dan berpegang teguh dengannya wa mayattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim barang siapa yang bersandar berpegang teguh dengan Allah maka dia itu telah mendapatkan hidayat kepada jalan yang lurus Gal Summa inni u'limu akhan waqafa ala ma Kemudian aku beritahukan kepada saudara yang juga termasuk memperhatikannya. Baraa fihi muqarabatan likalami ahadin Labdan. Maka dia itu melihat ada kemiripan di dalam perkataanku dengan perkataan seseorang secara lafadznya atau secara maknanya. An nazali waqa'a bitorikin bitorikil muafakoh. Nah, itu karena ketepatan saja. Itulah bi khafin anna man asbata kalama ahadin karena tidak samar, dikhofin, samar. Bahwasanya barang siapa yang menetapkan kalam seseorang, perkataan seseorang, walam ya'zuhu ilai, lalu dia itu tidak menisbahkan kepadanya, annahu sarikun, itu orang namanya pencuri, awasibun atau perampas. huma qabihun, dan keduanya itu sama-sama tidak ada yang bagus. Wahada awanul ibtida. Nah, jadi kalau seumpama kata Ibnu Haddad, ini kan hikam. Hikam itu adalah kata-kata mutiara. Hikmah jamannya hikam. Jadi kalau ada kata-kata beliau yang bertepatan mirip dengan perkataan seseorang, nah, maka itu karena ketepatan saja. Kan? Jadi sesungguhnya semua di sini itu keluar darinya. Wahaza awanul ibtidah dan nah, inilah waktunya untuk memulai. Assalamualaikum niyah semoga Allah memperbaiki niatku. Wasofat dan membersihkan hatiku. Nah, itulah perhatian mereka Ajar mereka itu seperti itu. Jadi mereka itu tidak ada perhatian kecuali ada niat dan amal galap. Pekerjaan hati. Nah, beda sama kita. Di antara kita mungkin jarang yang kita itu jaga hati. Yang iri ya, iri. Kalau udah iri dia itu merasa susah, merasa sedih. Karena sudah terlanjur iri, terlanjur sombong, dan sebagainya. Nah, kalau mereka sangat perhatian kepada yang semacam itu. Gal Bismillahirrahmanirrahim. Galar jalan wa nafa'abihi. Al-khalqu ma'al haqi. Yang namanya kebaikan itu al khalqu ma'al haqi bersama kebenaran. La yahlu ahadun al-khalqu ini ya, makhluk makhluk itu bersama kebenaran. La yahlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihda dairatain. Jadi semua makhluk itu selalu bersama al-haq. Al-haq itu adalah kebenaran. Sebaik-baik kebenaran adalah Allah yang maha benar. Di antara namanya Allah al-haq. La yahlu ahadu minhum min ayyakuna fi ihda dairatain. Di mana semua manusia tidak akan terlepas daripada salah satu dari dua daerah. Imma dairatul rahmah atau dairatul hikmah. Kalau enggak berada di dalam posisinya sebagai posisi rahmah atau posisi hikmah Faman kana al-yawm fi dairat rahmah kana gadan fi dairat al-fadl. Barang siapa yang sekarang hari ini berada dalam posisi rahmah, berarti besok akan berada dalam posisi karunia. Faman kana al-yawm fi dairatil hikmah dan barang siapa yang hari ini berada dalam dairatul hikmah kana gadan fi dairatil adl maka besok nanti berada di dalam dairatul adl apa maksudnya makanya juga namanya kalimat hikmah kata-kata mutiara. Kenapa dikatakan kata mutiara? Karena kata-kata yang mahal. Sesuatu yang mahal itu dimiliki semua. Dimiliki semua apa tidak? Sesuatu yang murah dimiliki semua. Kalian punya air? Punya tidak? Punya kan? Nah, kalian punya sendal? Punya karena murah. Nah, kalian punya HP seperti Ustaz nih? Galaxy S5? Nah, nggak punya karena mahal. Paling mahalnya Samsung ini. Nah, Jadi sesuatu yang mahal bukan semua orang punya. Sesuatu yang mahal hanya orang tertentu yang punya. Nah, makanya bukan semua orang memahami. Maksudnya apa? Ketahuilah kata Allah Haddad. Semua makhluk itu selalu bersama Allah SWT. Dan semua keputusan Allah itu yang terbaik. Nggak ada yang ter, nggak terbaik. Jadi kalau seumpama kamu sekarang berada di pondok. Di masa-masa seperti ini kamu berada di pondok. Di masa-masa kebebasan yang menyebabkan dan menjurus kepada kebablasan seperti zaman sekarang ini kalian berada di pondok. Mengherankan. Ya kan? Tapi itu semuanya semata-mata karena rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin kalian berada di sini. Semua karena rahmat Allah. Nah, jadi semua yang kita dapatkan daripada kebaikan dan ingat bisa jelaskan pada malam hari, kenikmatan itu ada dua macam. Kenikmatan yang nggak terputus, ada kenikmatan yang terputus dengan kematian. Kalau kenikmatan nggak terputus dengan kematian itu namanya nikmat. Nah, tapi kalau kenikmatan yang putus dengan kematian itu nikmat namanya. Nah, jadi kenikmatan yang kalian dapatkan sekarang ini itu adalah kenikmatan yang tidak akan terputus sampai kematian. Jadi setelah mati pun kalian akan mendapatkan pahalanya. Nah, jadi pahala itu berupa ridha Allah, berupa rahmat Allah. Yang semuanya itu tidak mungkin kamu dapat, kalian dapatkan kecuali dengan lintasan yang ada dalam hati kamu itu. Usaha upaya yang ada dalam sekeliling kamu itu. Kenapa kamu berada di sini? Tanya kepada diri kamu, kenapa saya berada di sini? Saya belajar di Pondok Dalua Dakwah walaupun hanya sebulan, walaupun hanya 20 hari belajar kepada seorang ustaz, dia itu salah satu zuriyah Nabi. Berarti saya menjadi anaknya, anaknya berarti dia itu berhubungan bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Siapa melintaskan itu semuanya? Yang melintaskan adalah Allah. Allah menciptakan seorang yang memberikan nasihat kepadanya, lebih baik kamu habiskan e, untuk melaksanakan standar itu di pondok dan luar Akhirnya timbul kecocokan. Lalu diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk pergi ke tempat ini. Semuanya dari Allah Taala karunia dari Allah Taala semuanya. Nggak ada yang karena kita nggak ada. Dan semuanya karena Allah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu Barang siapa yang dikehendaki Allah Taala dengan kebaikan, maka pasti dia itu akan difahamkan dalam agamanya. Jadi siapapun di antara kita yang mondok, yang menyantren dimanapun, nggak harus pondok sini. Berarti dia itu dikehendaki dengan kebaikan. Tapi kalau dia nggak pernah menyantren sama sekali, nggak pernah belajar ilmu agama, berarti dia itu dikehendaki dengan keapesan dan kesengsaraan. Tem itu kesimpulan dari semua hal. Fem, hadis Nabi itu kesimpulan dari semua hal. Kalau kalian tanya, siapa sih orang yang bahagia di dunia ini? Orang yang bahagia itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebahagiaan. Dan tidak mungkin seseorang itu bahagia kecuali dengan melewati syariat Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam. kenapa? Antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya itu saling berketerkaitan. Begitu pula antara dosa yang satu dengan dosa selanjutnya yang menyebabkan keapesan demi keapesan itu juga saling berketerkaitan. Jadi nggak mungkin kamu melepas. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan ada orang bahagia di sana nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, dia itu bahagia. Nah, pasti kalau dia dapat harta hartanya nggak barokah kehidupan kehidupan yang tidak tentram kehidupan yang selalu ada masalah ada kesengsaraan dan sebagainya tapi kalau mereka yang pernah belajar di pondok yang, yang pernah menyerap ilmunya Nabi Muhammad SAW yang memang ilmu Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebuah konsep yang dibawa olehnya dengan tujuan hidup di dunia dalam keadaan bahagia, aman, sejahtera terah dan sentosa. Nah mungkin, nah mungkin orang itu coba lihat sekarang. Banyak yang jadi menteri, banyak yang jadi pejabat, hebat kan itu sesuatu prestis yang luar biasa. Tapi begitu sampai di sana, ternyata dia korupsi, akhirnya di penjara. Keluarganya malu. Nanti itu di dunia sengsara, gimana nanti di akhirat? Apakah itu dinamakan hemat? Enggak hemat. Tapi lihat bagaimana mereka-mereka punya ilmu. Dunianya sedikit. Akan tapi mereka itu mendapatkan kedekatan kepada Allah. Sehingga kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Karena dia tahu dunia itu untuk seperti itu. Dunia itu dilalui untuk menghadapi ujian dan cobaan. Kalau kita berhasil, kita akan bersama Nabi. Nggak berhasil, kita bersama setan. Nah, nah tapi dengan dia itu telah dilandasi dengan ilmu agama, dia punya konsep dalam kehidupannya, maka dia itu bisa memilah-milih dia dapat susah, senang, bahagia. Dia dapat kenikmatan, lebih senang. Nah, karena dia tahu kalau dapat cobaan, nah itu mau diampunkan dosanya, mau dinaikkan derajatnya, tahu dia. Kalau mereka nggak tahu, karena nggak tahu harus apa yang mereka lakukan, jadilah banyak di antara mereka yang kemudian putus asa lalu bunuh diri. Ya kan? Nah, itu kata seperti itu. Memang. Jadi sekarang itu seperti rumah tangga itu. Rumah tangga itu banyak yang berantakan itu karena apa? Karena mereka itu tidak belajar ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak didasari. Nah, jadi disangkanya kehidupan itu adalah harus dilalui dengan bahagia. Tidak ada bahagia di dunia. Jangan bermimpi kalian akan menghadapi kehidupan yang berbahagia. Tidak ada. Kehidupan bahagia kalau berkaitan dengan Allah. Kalau berkaitan dengan manusia tidak ada bahagia. Berkaitan dengan manusia tidak ada bahagianya. Kecuali berkaitan dengan manusia yang ahli zikir kecuali berkaitan dengan manusia yang alim kecuali berkaitan dengan manusia yang muta'alim kenapa saya katakan demikian karena kebahagiaan itu selalu identik dengan keberkahan dan keberkahan itu selalu identik dengan ketaatan masalahnya dimanapun sisi-sisi di dunia ini apakah di Dufan apakah di tempat keramaian Mall-mall, pasar, toko, dan sebagainya itu semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Semua dilaknat. Jadi, semua dilaknat. Dengan dasar, sabda Nabi Muhammad SAW, Ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha. Jadi, nama dunia itu semuanya. Dari setiap sisi yang bundar itu semuanya itu mal'un. lanat. Kalau dia lanat, apa artinya lanat? Al-bu'du an rahmatillah jadi jauh dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, apa yang bahagiakan? Tidak ada. Yang bikin kita bahagia apa? Rahmat. Kenapa kita bahagia? Karena kita dapat kasih sayang. Kasih sayang diberikan oleh orang tua, kasih sayang diberikan oleh guru, kasih sayang yang diberikan oleh suami. Itu yang membahagiakan kita. Ada orang yang memberikan tanpa kasih sayang? Pertanyaannya adalah rahmat-rahmat yang kita dapatkan kebahagiaan karenanya, itu rahmatnya siapa? Rahmatnya Allah yang Allah berikan satu daripada seratus rahmat rahmatnya Allah. Satu beri kepada manusia. Masih tersisa sembilan puluh sembilan rahmat yang nanti Allah akan bagikan nanti di akhirat. Nah, jadi semua kalau sudah Allah mengatakan bahwa dunia itu dilaknat, nah, berarti jauh dari rahmat Allah. Dufan jauh dari rahmat Allah. Toko-toko jauh dari rahmat Allah. Harta kita jauh dari rahmat Allah. Mobil kita jauh dari rahmat Allah. Supaya tidak jauh dari rahmat Allah gimana? Nah, ikuti sabdanya Nabi. Jadi segala solusi daripada permasalahan kita, permasalahan umat, permasalahan negara, itu semua berada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi itu terungkap di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' dan kias. Itu. Nah, Nabi SAW bersabda, Ad-dunya mal'una mal'unun mafiha illa. Nah, ada illa, dikecualikan. Jadi kalau mau dapat keberkahan hidup, mau dapat rahmat ya, cari yang tiga ini zikrullah mawalah. Fem, tempat zikir. Kita menempati tempat yang baru. Supaya barokah gimana? Undang manusia untuk berzikir situ. Baca maulid, baca burdah, baca uh, eh, gosidah baca Al-Quran. Nah, pokoknya berzikir. Nah, jadi barokah tempat itu. Fem. Atau orang-orang yang ahli zikir. Ini orang ahli zikir. Bawa ke rumah kamu. Apalagi mereka-mereka para habaib keluarga Nabi SAW. Kenapa Ustaz selalu identik dengan menekankan untuk supaya mahabbah kepada mereka? Karena apa mau dia andalkan? Nah, salat kamu yang mana? Puasa kamu yang mana? Kalau bukan karena cinta kepada keluarga Nabi SAW. Gitu. Kalau kita sudah cinta keluarga Nabi, maka kita akan mendapatkan mahabbahnya datuknya mereka, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Lau sofana rajulun bainar rukni wal magam, wa salla wa mata wa mubidun li ahli baiti dan mata wa dakhalan Kalau seumpama ada seorang yang dia itu beretikaf, nggak pernah meninggalkan antara rukun dan makam, itu saja. Kemudian setiap hari sholat dan puasa, setiap saat sholat dan puasa, siang hari puasa, semalam untuk sholat. Tapi dia itu benci pada keluarga Nabi, maka mati dalam keadaan masuk dalam neraka itu. Nah, tapi kalau kita keluar, pada keluarga Nabi, maka itulah yang kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syaikh Bakar Siddiq, orang kedua yang terpintar, yang terpandai di dalam umat ini setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Syaikh Bakar Siddiq. Dia mengatakan urkubu Muhammadan fi ali baiti. Kalau kalian ingin mendapatkan pemberian Nabi Muhammad, maka tadilah di dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang masih ada mereka keluarga Nabi yang ada nasabnya itu, nah, itu mereka keluarga Nabi. Yang ada nasabnya berarti bukan. Nah, mereka itu e, keluarga Nabi itu harus kita cintai, wajib kita cintai. Bukan wajib kita harus kita beri-beri enggak, enggak harus. Yang penting kita mencintai mereka sebagai keluarga Nabi. Nah, jadi itulah akidah ahli sunnah wal jamaah NU dari dulu sampai sekarang seperti itu nggak bisa terpisahkan daripada para habaib karena mereka itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jaminan untuk mereka masuk surga, tapi mereka itu besar harapan dan yang paling besar harapannya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Karena Nabi SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya dan aku adalah yang terbaik pada keluargaku. Masa iya sih? Nabi SAW yang mengatakan sabda tersebut kemudian Nabi mengutamakan orang lain ketimbang cucunya. Asyawakallah Dari situlah maka ee, eh, kita kalau cinta pada keluarga Nabi, insya Allah akan dicintai oleh Nabi. Lihat bagaimana saya Umar bin Abdul Aziz. Siapa saya Umar bin Abdul Aziz? Khalifah yang ke yang ke enam, Ya. Faham? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang adil maksudnya. Empat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, kemudian Sayyidina Hasan, lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau Sayyidina Husain belum sempat di di e, bayat. Nah, maka dan Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang paling adil. Dia itu adalah seorang khalifah yang pernah mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Suatu waktu sebelum beliau itu menjadi seorang khalifah. Beliau melihat ada seekor ular yang mati. Bangkai. Hanya diambil, di kasih apa? Kasih kafan itu ditanam, dikuburkan. Subhanallah pada malam harinya dia bermimpi. Dia melihat ada seorang jin tampak kepadanya. Jazakallah khair, kamu telah mengkafaniku dan memakamkanku. Dan karenanya aku berikan kabar gembira kepadamu karena aku termasuk salah satu daripada jin yang berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan padaku, kamu nanti akan dikafani dan akan dikuburkan oleh orang yang paling adil di muka bumi ini. Ternyata engkau yang mengkafaniku dan suatu waktu engkau akan menjadi seorang pemimpin daripada umat ini. Dan ya, subhanallah, akhirnya menjadi kenyataan. Ini saya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau itu diangkat menjadi seorang khalifah dengan bayat yang mutlak. Jadi nggak ada yang nggak setuju, semuanya setuju. Setelah bayat, kemudian dia kumpulkan semua manusia di masjid. Lalu dia naik mimbar. Begitu dia naik mimbar, lalu dia umumkan, ah, aku telah terima jabatan yang telah kalian limpahkan kepadaku sebagai amanat dan sekarang aku kembalikan lagi pada kalian. Coba lihat. Kalau sekarang kan berusaha sampai debat-debat, sampai mengeluarkan uang begitu banyaknya. Jadi presiden sudah berhasil, eh malah dicopot lagi. Dia sendiri yang nyopot. Kan kayak gak mungkin kok sekarang ya. Tapi lihat bayangkan sama Malulah. Begitu diangkat, dibayar, langsung dia naik ke atas mimbar, udah itu diserahkan lagi pada masyarakat. Hanya mereka berteriak dan mereka tidak mau kecuali beliau. Nah, kalau begitu kata Syekh Umar maka aku mau memegang amanah ini tapi dengan syarat. Kalau aku salah, kalian harus tegur. Kalau aku benar, kalian harus dukung. Kemudian dia berangkat dari masjid pertama kali yang dilakukan dia masuk ke singgasananya yang diwarisi dari raja-raja sebelumnya. Semua permadani, semua yang namanya apa? eh, tabir-tabir itu kursi-kursi yang mahal semuanya dijual, uangnya masukkan Baitul Mal. Lalu dikumpulkan istrinya empat, lalu kasih pilihan kepada mereka. Aku, sebagaimana kalian tahu, aku telah ditunjuk oleh masyarakat untuk menjadi seorang Amirul Mukminin. Maka sekarang aku berikan kalian berempat pilihan. Kalian tetap bersamaku tapi aku tidak akan menyentuh kalian. Atau kalian aku ceraikan dan kalian boleh kawin lagi. Maka mereka semua memilih untuk tetap bersama Syekh Umar bin Aziz dan selama menjabat dua tahun lebih beliau tidak pernah mendekati istrinya kecuali satu kali saja. Kenapa demikian? Karena beliau saking takutnya. Waktunya itu semuanya diperuntukkan untuk amanah ini. Untuk khilafah ini. Sehingga beliau tidak tidur kecuali karena ketiduran. Jadi semuanya waktunya. Kalau nggak sholat, maka dia itu cari lihat bagaimana masyarakatnya, bagaimana rakyatnya itu beliau. Nah, itu beliau saya bin Abdul Aziz pernah suatu waktu karena kerajaan itu di Syam, maka beliau itu kedatangan tamu dari Madinah. Ketika kedatangan tamu dari Madinah, maka dimuliakan, dihormati lebih daripada tamu-tamu yang lainnya karena tamunya banyak kan dia seorang belum Maka di antara tamu itu ada satu anak kecil yang dia lebih muliakan melebihi daripada yang lainnya tamu-tamu Madinah ini. Bahkan diletakkan di samping kanan. Udah itu kasih hadiah semuanya. Anak kecil ini kasih hadiah lebih daripada yang lainnya. Tapi herannya, begitu dia mau pulang dicubit sampai menjerit kesakitan si anak kecil. Akhirnya sudah pulang. Setelah pulang, maka ditanya oleh para menterinya, kami melihat kepada perangaimu hari ini sangat mengherankan kalau kami itu melihat kepada kamu itu lebih memuliakan tamu yang datang dari Madinah itu kami tidak heran karena dia datang dari Madinah. Tapi kami heran kepada anak kecil itu yang kamu hormati lebih daripada yang lainnya yang sudah dewasa-dewasa atau sudah tua-tua. Nah, sudah itu setelah kamu itu muliakan dia, berikan hadiah lebih daripada yang lainnya, eh mau pulang dicubit lagi. Apa yang kalian apa yang kau lakukan ini? Maka beliau katakan, "Kalian ya, aku melakukannya sengaja. Kenapa? Anak kecil itu adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada yang itu dia adalah Musa Al-Kadhib. Ada yang mengatakan dia Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq. Dan ya, Sayyidina Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq. Ja'far bin Muhammad Bagir, Muhammad Bagir bin Ali Anak. Zain Abidin, Zain Abidin bin Hussein. Hussein bin Fatimah. Maka, eh, aku menghormatinya melebihi dari yang lainnya karena aku sampai sekarang masih teriang-iang dalam telingaku. Nabi Muhammad SAW telah meriwayatkan suatu hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepadaku. Dan sampai sekarang sekarang teriang dalam telingaku kata beliau diulang-ulang gitu. Fatimah adun meni yasurruni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Fatimah itu adalah sepotong daripada bagianku Siapapun yang menyenangkannya, menyenangkan aku. Siapapun yang menyesahkannya menyedihkannya, berarti menyedihkan aku juga. Nah, maka aku berharap pada malam ini, aku menyenangkan dia. Aku malam ini berarti menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya, lalu kenapa kau cubit? Kali ya, aku cubit biar dia itu ingat. Barangkali nanti di padang mahsyar, orang itu melihat aku, ingat, oh ini yang mencubit aku dulu. akhirnya aku mendapatkan syafaatnya dan syafaat aturnya. Nah, ini akidahnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Dan kok bisa-bisanya orang sekarang itu mengatakan bahwasanya nggak ada ahlul atau mereka itu mengatakan tidak ada keberkahan yang namanya inna akramakum indallahi atqakum selalu itu yang dibawa-bawa. Memang benar, tapi siapa maksudnya atqakum itu siapa? Baca tafsir. Atqakum itu adalah Nabi Muhammad saw Lalu kenapa Nabi SAW mengatakan di dalam syariat ini ada kafaah? Nah, kenapa ada kafaah? Berarti kan ada kasta. Jadi Nabi Rasulullah mengatakan aku ini dipilih dari semua manusia Bani Adnan. Dari Bani Adnan dipilih Bani Hashim. Eh, Bani Gures. Dan Gures dipilih Bani Hashim. Bani Hashim dipilih, aku dipilih dari Bani Hashim. Falam azal khiyaran min khiyarin. Aku masih yang terbaik daripada yang terbaik. Nah, berarti kan ada pilihan. Manusia-manusia pilihan. Nah, jadi Eh, cukup satu hadis yang menjadi peringatan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda kepada keluarga Nabi SAW yang ada, yang mengatakan ma'ahabbakum illa mu'min wa ma'abwadakum illa munafik. Tidak ada seorang yang cinta kepada kalian kecuali orang itu orang mu'min dan tidak ada orang yang benci kepada kalian kecuali orang itu adalah orang munafik. Semoga kita menjadi orang mu'min, Semoga kita menjadi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita masih berbicara dengan kata mutiara pertama daripada Allah Haddad. Beliau mengatakan semua manusia. Kalau enggak di daerah rahmah, daerah hikmah. Artinya apa? Kalau kita berada dalam kebaikan, maka kita katakan, Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah saya berada dalam kebaikan. Nanti kebaikan itu, ibadah itu, taat itu yang kita lakukan karena rahmat Allah itu, nanti di akhirat menjadi keutamaan dan karunia Allah Ta'ala. Apa itu surga? Kenapa kita masuk surga? Karena karunia Allah. Bukan karena ibadah kita. Enggak, kan bukan karena ibadah kita. Karena apa? Karena kita melaksanakan ibadah di dunia itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin kita bisa beribadah. Di antara rahmat Allah itu hidayah, taufik, sehat, badan, panjang umur. Nah itu rahmat Allah. Dan nanti di surga kita mendapatkan karunia. Nah, itu. Nah, tapi kalau ada yang tidak baik, kamu katakan, itu ada hikmah semua yang tidak baik pada kamu ada hikmahnya. Misalnya apa? Kamu tertimpa ujian. Ujiannya apa? Ada penyakit misalnya. Penyakit di badan kamu misalnya. Dengan adanya penyakit itu kamu ingat saya kita adalah manusia yang sangat lemah. Kita butuh kepada Allah taala. Dengan kita selalu mengangkat tangan kepada Allah taala. Berapa banyak orang sehat tapi mengangkat tangan kepada Allah? Kita ambil bisa katakan. Di antara hikmahnya seperti itu. Di antara hikmahnya, setiap kali dia itu melihat penyakitnya, dia sedih. Sedih. Ketika sedih, ana indal mungkasirati gulubuhu min ajli. Ketika orang itu sedih karena aku, maka aku berada dalam hatinya. Berapa yang didapatkan? Oleh karenanya, jadi itu hikmahnya sangat besar di dalam suatu ujian, suatu cobaan itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, nanti ketika kita berada di akhirat, maka semuanya ditampakkan Allah Ta'ala pahalanya kita berada di pondok pesantren dulu dakwah sekian hari di Ramadan itu berapa pahala pahalanya tampakkan pahalanya sholat tampakkan semuanya tampakkan tapi ada sebagian yang tidak ditampakkan malah besar pahalanya itu bentuknya besar sekali maka ditanya kepada Allah Ta'ala Arab ini aku tidak pernah merasakan bahwasanya aku melakukannya ini pahalanya maka dijawab oleh Allah Ta'ala itu adalah pahala sabarmu ketika aku coba kamu dengan ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu semua sebentar. Lalu orang itu kata Nabi SAW berkata kepada Allah Ta'ala andai kata mulai aku hidup sampai aku mati seluruhnya penuh dengan ujian alangkah senangnya sekarang aku. Nah, nah jadi kita ya, pasti ada hikmahnya. Kenapa sih kok wajahku hitam ada hikmahnya? Kenapa kok hidungku pesek ada hikmahnya? Eh, kenapa badanku gemuk? Nah, hikmahnya. Pokoknya semua ada hikmahnya. Eh, jadi pasti ada hikmahnya. Yang tidak baik ada hikmahnya. Nah, nanti kalau seumpama seseorang itu tidak mengetahui hikmahnya, bahkan dia itu sudah melenceng jauh daripada perintah Allah Taala. Kemudian nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka itu kan keadilan Allah Taala. Karena keadilan Allah SWT. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sisi kita berada dalam kebaikan itu dengan rahmatnya, di sisi kita berada dalam kejelekan itu berada dalam hikmahnya. Itu maksudnya kata mutiara yang pertama itu. Jadi jangan banyak mengeluh. Jangan banyak sambatan. Orang yang sambatan itu adalah orang yang lemah. Orang yang suka mengadu itu adalah orang yang lemah. Dan diantara yang paling tidak disukai oleh suami, suka mengadu. Paling tidak disukai. Karena apa? Menandakan orang ini lemah Jadikan kamu itu orang yang kuat, yang kokoh. Jangan pernah mengadu kepada seorang. Apalagi ngadu sama orang yang gak bertakwa. Gak ada ketakwaan dalam hatinya. Akhirnya bukan malah dia itu memberikan solusi, malah memperuncing masalahnya dengan dia itu berbuat dosa demi dosa akhirnya. Oh iya dia itu begini begini, kamu pantas nah jadi sodon, jadi marah, jadi benci nah. Jadi setan itu mencari celah itu pintar. Ketika ada celah maka dia masuk. Kalau nggak lewat orang, nggak nggak bisa lewat orang itu lewat orang lain. Nah, jadi pada dasarnya, pada umumnya sekarang ini kalau kita mengadu itu tidak baik. Kalau kita mengadu pada siapa? Pada seorang ustadz yang dia itu tahu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Nah, itu nggak apa-apa. Kan? Atau kita jangan adu pada manusia, adu pada Allah. Bangun malam kita adu pada Allah Taala. Emang Allah Taala nggak tahu. Allah Taala tahu. Nah, jadi sama seperti ini lah. Uh, eh, Ustaz punya anak Ki Salim Ki Salim itu yang kecil tuh Abi Abdurrahman tuh yang ada tuh sekarang dia minta sama aku sama abinya Bi belikan aku motor atau motor berapa motor tuh Ustaz belikan Hah? Nah, kalau enggak Ustaz belikan berarti karena sayangnya Ustaz atau karena bengisnya Ustaz? Nah, karena sayangnya Ustaz. <laughs> Jadi kalau kalian itu merasa hitam itu karena sayangnya Allah. Hidungnya pesek itu karena sayangnya Allah. Giginya harus pakai apa namanya? kawat-kawat ngapain gitu-gituin gitu loh. itu sudah disayang sama Allah kok gitu. Nah, makanya jadi kalau kalau sifatnya itu merubah itu ya nggak boleh. Tapi kalau sifatnya berbagus nggak nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi tapi jangan salah karena tua. Nah, kamu ya yang harus menanggung ya. Habis kamu yang bikin. Gitu. Nah, itu semua Allah yang menciptakan itu Allah Taala. Nah, ngerti Jadi yang terbaik adalah kita pasrah pada Allah Taala. walaupun gigi gingsung, kalau giginya, kalau giginya, kalau apa jodohnya datangnya datang. Walaupun orangnya jelek, kalau jodohnya ganteng-ganteng. Nanti nggak? Nah, jadi setiap orang itu yang pasti jangan pernah melihat kepada kekurangannya saja, Kenapa? Allah itu maha adil. Allah itu bukan seperti manusia. Siapapun dia. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai guru, pasti ada titik-titik atau sisi-sisi ketidakadilannya. Tapi Allah antara tidak. Kita boleh mengoreksinya, boleh menggalinya, boleh menelitinya. Setiap orang pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Pasti. Kamu lihat, biasanya ada yang cakep, tapi dia orangnya suka suka bau gitu. Nah, ya kan ada kayak gitu. Ada nggak? Ada. Kalau tidur tuh ngorok. Apa? Suka uh, ada ilernya. Bangun-bangun kelihatan itu jilbabnya itu ada peta-petanya gitu. Nah, ya kan? Padahal cantik dia. Gitu. Yang ini gak cantik, biasa-biasa, bahkan lebih menjurus kepada hitam manis gitu. Ya, habis kalau hitam tuh kan gak enak. Gitu. Nah, jadi bahasa Arabnya itu asmaroni hilu jadi asmara nihilu. Siapa mereka asmara nihilu? Ya kalian itu kebanyakan. Mem, asmara nihilu. Gitu. Apakah karena bawa pengaruh jilbab hitamnya jadi kayak hitam apa sungguhan hitam gitu Allah alam. <laughs> Mem. Nah, jadi di dalam e, kehitaman kamu itu itu ada sebuah hikmah. Mem. Kamu lihat yang hitam-hitam yang jadi juara-juara itu kebanyakan orangnya biasa Alkitab. Sayyidina Nabi Hanifah ketika dia mau kawin, dia diberi pilihan dua orang saudara. Satunya cantik banget, tapi kurang berakal adiknya. Kakaknya cerdas banget, tapi dia agak pincang kakinya. Tapi cerdas. Dan kurang cantik, cerdas, ada kekurangannya. Apa itu pincangnya? Maka Imam Hanifah memilih yang pincang. Kakaknya. Nah, itu itu maksudnya. Jadi setiap ada kekurangannya ada kelebihannya. Kita lihat aja satu saudara antara Ustaz sama Habib Zain sifatnya beda-beda. Antara Ustaz sama Habib Ali beda-beda. Rezekinya beda-beda. Nah, sinilah kita itu kalau belajar dari kehidupan kita saja, kami itu bisa mewariskan sebuah ketakwaan dan keimanan yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Al Basri, Abdul Hasan Asyadili, uh, eh, Abdul Hasan Asyadili, dia mengatakan Inna min ashkol ibad an yurida muamalatal khalqi lahu misla ma yurid. Sesungguhnya di antara paling celakanya hamba-hamba Allah, paling celakanya manusia adalah kalau dia itu menginginkan semua orang berperilaku kepadanya seperti yang dia inginkan, itu salah. Itu adalah orang yang bejat, itu adalah orang yang celaka. Sehingga apa? Kalau orang nggak menghormati dia marah. Kalau orang nggak menghargai dia marah. Ya, kalau orang itu menyakitinya dia langsung marah. Nah, ini orang celaka. Padahal kata dia, wah wahwa la yajidu min nafsihi ba'da ma yurid. Padahal dirinya itu tidak mendapatkan sebagian daripada apa yang diinginkan. Sebagian saja tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kok bisa dia itu mengharapkan orang lain yang terlepas dari kita, terpisah dari kita, harus seperti yang kita inginkan terlalu banyak ya e, nyuruh-nyuruh muridnya Ustaz atau apa yang di rumah anak-anak Ustaz tapi tidak sesuai dengan harapan nah, Ustaz maklumi ya mungkin mereka lupa atau mereka dilupakan oleh Allah Taala untuk cobaan bagi Ustaz yang pasti ada ada apa ada ada hikmahnya gitu. di balik itu kalau enggak untuk dia untuk Ustaz gitu. nah, oleh karenanya jadi di sini diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri Abdul Hasan Syadzili yang mengatakan Jangan sampai kamu berharap orang lain itu berperilaku seperti yang kamu inginkan. Orang kamu aja lah. Kamu sendiri tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam diri kamu apalagi orang lain. Ya tidak? Ya apa tidak? Nah, berapa banyak di antara kamu yang mau diciptakan seperti kamu? Ada? Enggak, pengennya kan enggak kan? Aku pengennya itu seperti Preti cinta, gitu. Ya kan? Enggak sempat masuk pondok sudah diambil orang kalau enggak Preti cinta gitu ya kan? Nah, tapi berapa banyak setiap di antara kamu itu kan selalu lihat kaca. Lihat kaca nggak setiap hari? Lihat kaca nggak? Lihat. Nah, sering senang apa sering sebel? <laughs> Ketika ngelihat kaca sering senang apa sering sebel? Sering sebel. Paling senangnya kalau jerawatnya sembuh, ah sembuh, alhamdulillah. Aja. Nah, nah, tapi sebelnya, uh luar biasa. Mem, ya muncul lagi sini, muncul sini, muncul sana gitu. Mem, nah, lihat ya kenapa sih ini pesek banget gitu. Ya kan? Nah kenapa nggak kamu katakan aja, eh hidung mancung ya, cung, langsung mancung. Kulit kamu hitam, ya kan? Kamu tepuk aja, eh kulitku putih ya, seperti berarti cerita, prit. Gitu. Bisa gitu? Bisa gitu nggak? Gigi ketawa gini, dilihat sama kaca, dilihat gini, gingsel, gitu. maju ke depan merong, merongos gitu. <laughs> ya kan? kenapa nggak? Masuk-masuk ke dalam dikit, masuk-masuk kita <laughs> Bisa nggak? Untuk dirinya aja nggak bisa, apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri nggak bisa. Bagaimana memaksakan orang lain itu melaksanakan seperti yang kamu inginkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, jadi kehidupan itu untuk itu. Kehidupan itu untuk itu. Jadi jangan pernah kamu itu e, merasa sambatan atau merasa melawan, mengingkari apalagi dengan apa ketentuan Allah. Kenapa? Di balik itu semua ada hikmahnya. Kadang-kadang ya, kebanyakan anak itu kakaknya nggak ganteng, adiknya ganteng. Kakaknya nggak cantik, adiknya cantik. Banyak orang yang cari adiknya, kakaknya nggak dulu, ya kan? Kan banyak kayak begitu. Ada juga sebaliknya misalnya gitu. Awalnya kan kenapa seperti ini? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Jadi jangan pernah yang penting kalau seorang manusia itu munsif itu adalah seorang yang bijak. Yang mengakui dirinya ada kekurangannya dan dirinya ada kelebihannya. Lihat saja kelebihannya. Tonjolkan kelebihannya. Kamu hitam, hidung pesek, gigi merongos. Tapi kamu pandai, hafid Quran. Hafidul Quran, akhlaknya baik, sabar. Cari orang. Dicari pasti, lebih mahal dari proyek cinta karena apa? Catikan itu dipakainya sebentar, 10 menit sampai setengah jam udah selesai. Nah, tapi kearifan, kesabaran, kesalehan, sesuatu yang menyenangkan kata Nabi Sallam. Iza ra'itaha, tersuruh. Iza itaha, Artinya apa? Iza itaha, Iza itu selalu. Paham? Setiap kali kau melihatnya, pasti menyenangkan. Bukan waktu mau tidur saja. Setiap kali kau melihatnya selalu menyenangkan. Itu sifat istri yang soleh. Setiap kali kau melihatnya, Ya, sehingga kalau senang sudah terikat. Nggak perlu dia itu mau melihat perempuan yang mana saja dia cukup dengan yang di rumah itu yang menyenangkan dia. Fem itu yang mengikat itu sebetulnya seperti itu. Iza ra'ita hadza Makanya kan istri yang soleh itu begitu dia bangun pertama kali yang dipegang itu adalah sisir. Jangan bangun abunya kata ke atas <laughs> Gimana? Gak sebel suaminya gitu. Nah, jadi harus ketika bertemu suami harus gambaran yang uh, eh, elegan jadi yang yang sangat apa yang sangat tampilannya itu yang beda yang menyenangkan eh, kemudian wa idza amartaha tuti'uk kalau kau perintahkan sesuatu enggak pernah dia itu melanggar selalu senang perintahkan apa aja pasti dia melaksanakan nah, berbeda kalau dia itu melanggar gitu. suruh jangan bohong bohong nah, kemudian suruh jangan misalnya jangan melakukan ini jangan dagang dagang kan dia sebel jadinya. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi seperti itu. Tidak amar Kalau kamu setiap kali memerintahkannya, maka dia itu akan melaksanakan perintah itu. Wah, idza ghibta kalau kamu pergi darinya, jauh darinya, hafidat farjah dia menjaga kemaluannya. Wa malaka dan harta kamu. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat Semoga kalian semua dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai istri-istri yang solihah, calon istri-istri yang solihah, dan semoga kalian semua didapatkan Allah Ta'ala, ditakdirkan mendapatkan jodoh yang baik. Baik dunia dan akhirat, bukan hanya baik di akhirat saja. Karena banyak yang kebaikan itu di akhirat. Jadi, seperti ada satu orang yang datang pada Ustaz, dia tanya, Ustaz, saya mau tanya, katanya kalau Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, seorang yang baik itu dijodohkan dengan perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Ya kan? Nah, dengan dasar itulah saya berusaha untuk mencari yang baik. Saya, kan ayah saya meneliti keluarganya dan sebagainya. Beristikharah, sudah istikharah, mantap dan sebagainya. Eh, dapat laki-laki ternyata nggak baik. Ternyata tidak baik, suka memukul, suka menyiksa dan sebagainya. Nah, dia tanya pada saat, berarti kan bertentangan dengan ayat itu bertentangan dengan hasil istiqorohnya itu. Maka saya katakan, uh, sekarang kebaikan yang kamu fahami itu kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang hanya di dunia saja atau kebaikan di dunia sama di akhirat? Nah, baru di situ dia menjawab, iya kebaikan yang saya melihat itu kebaikan. Jangan. Kebaikan yang Allah tahu itu adalah kebaikan, bukan yang kamu ketahui. Karena kalau kita ketahui, memori kita itu kecil. Sama seperti hard disk kalau seumpama eh, apanya memorinya itu cuma 3 giga misalnya, maka dia itu kalau dikasih dikasih aplikasi yang banyak, maka pasti dia akan hang. Atau memorinya itu misalnya eh, hard disknya itu 500 giga, kemudian kita muati dengan 600 giga ya pasti hang, mati. Nah, jadi kita itu melihat kebaikan itu di dalam pengetahuan Allah, bukan dalam pengetahuan kita. Saya tanyakan, ini tempeleng, iya, ini sabar nggak? Sabar. Ini dapat apa? Dapat pahala, dapat ridho. Nabi Rasulullah bersabda, ayu mamra'atin sabarat ala su'i zaujiha atau Allah minas sawab misal ma'atwa Asiyah zaujat Firaun. Siapa perempuan yang dia itu sabar dengan perilaku yang tidak baik dari suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan pada Sayyidatuna Asia. Istrinya Firaun. Nah, gitu. Baik apa tidak? Baik apa tidak? Sekarang tampaknya nggak baik, tapi nanti baik. Bahkan sekarang kebaikan yang namanya ibadah itu tampaknya nggak baik menurut hawa nafsu kita. Ya kan? Enak nggak di pondok? Kalau tanya pada hawa nafsu, enak nggak? Nggak enak. Ya kan? Kalau kita tanya kepada eh, kalau kalau kita jajar di mall sama di pondok, enakan mana? Kenapa? Banyak laki-laki dipandang, ya kan? Banyak lihat barang-barang, ya kan? Walaupun hanya memandang saja. Nah, kalau saat nggak mau, setengahnya uang, mau jajal gitu ngapain? Nah, itu kan e, bikin bikin mata panas saja, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau saat punya uang banyak, ayo ke sana. Pengen apa sendiri? beli? nggak mau dipermainkan dunia, biarkan dunia ya. Nah, kalau nggak punya, ya jangan lah, kan, jangan jangan sana. Lihat lihat sampai mata merah nggak dapat apa-apa. sian loh. <laughs> itu namanya budaknya dunia. Nah, kita nggak mau jadi budaknya dunia, tapi jadi kita ingin dunia jadi budak kita. Nah, Nah, tapi sholat enak nggak sholat? Hah? Nanti sholat terawih lagi 20 rakaat. Yang bikin kita pusing Ramadan itu sholat terawihnya. Ya kan? Kalau kita bicara dengan hawa nafsu, Nah, jadi umroh haji enak nggak? Nggak enak. Waktu kerja kan nggak enak. Enaknya itu waktu di hotel, waktu jalan-jalan, belanja pergi di toko itu enak. Lihat Mekah, lihat aku udah pernah ke Mekah. Ngomongnya itu nikmat itu. Aku udah pernah umroh. Aku umroh berapa kali ya? Hampir setiap tahun aku umroh. Ngomongnya itu nikmat itu. Waktu melaksanakan umrohnya nggak enak. <laughs> Semua ibadah seperti itu. Akhlak yang baik enak. Kita bangun tidur harus senyum. Walaupun sakit gigi harus senyum kita harus taat pada orang tua. Walaupun apapun yang dilakukan oleh orang tua dan diperintahkannya. Enak? Nggak enak. Semuanya nggak enak. Gitu nah, jadi kamu hayati, pelajari dari hal itu. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita diperlihatkan dengan hakikat segala sesuatu. Sehingga kita benar-benar meresapinya dan menyadarinya bahwa ketentuan Allah yang terbaik bagi kita baik itu kebaikan di dalam pandangan kita maupun keburukan di dalam pandangan kita ala hadiniyah wa dunyatun salihah وقلمنا وسوصل الفاتحة يا ربنا اعترف